ling-lingnya sampai hari ini. Ikhwanatina azakumullah. Sekte khawarij ini dihadapi oleh sekte yang lain yang tidak kalah ekstrimnya. Juga jatuh dalam penyimpangan. Sebuah sekte yang anti takfir. Pemahaman yang menolak takfir secara mutlak Seseorang yang meyakini atau pihak-pihak yang meyakini atau sekte yang meyakini apabila seseorang itu telah dinyatakan keislamannya, keimanannya maka dia tidak akan lagi kafir dengan tindakan apapun. ini adalah asal muasal dari sekte Murji'ah yang menyatakan la yadurru ma'al imani dzambun tidak akan membahayakan dosa apapun apabila sudah beriman kepada Allah Azza wa Orang itu kalau sudah muslim maka tidak akan mungkin kafir lagi. Apapun yang dia lakukan. Fallahul musta'an. Ini asal muasal pemahaman murjiah. Di zaman sekarang ini khanafitina azakumullah aroma-aroma murjiah bertebaran di mana-mana. Yang menganggap biasa sebuah tindakan dan sebuah ucapan bahkan akidah yang kufur sekalipun. Tidak diyakini sebagai kekufuran bahkan sampai pada tingkat dibela. Dikampanyekan bahkan. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum terutama akhir-akhir ini kita melihat dan mendapati sebuah fenomena sebagian pihak menganggap biasa tindakan melecehkan Allah Azza wa Jalla menganggap biasa tindakan melecehkan Rasulullah SAW, menganggap biasa tindakan-tindakan melecehkan Al-Quranul Karim, padahal itu merupakan kufrun surah, kekufuran yang amat sangat nyata dalam pandangan Islam, dalam pandangan para ulama kita. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan rasulnya Allah engkau mengolok-olok? engkau melecehkan, jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Perkara yang sangat jelas, yang sangat nyata. Muslimin yang awam pun akan bangkit amarahnya ketika mendapati sebagian pihak yang melecehkan Allah atau Rasulnya atau Al-Quranul Karim atau yang melecehkan Islam. Kita mendapati Sebagian pihak menganggapnya sebagai perkara biasa. Tidak dianggap sebagai perkara kekufuran. Bahkan dianggap bukan dianggap sebagai perkara-perkara yang sifatnya perkara dosa besar. Dianggap biasa. Bahkan dibela mati-matian. Allahul Musta'an. Ini aromanya aromanya murjiah. Walaupun mereka tidak mau dikatakan sebagai murjiah. Allahul musta'an. Lebih tepatnya adalah dari kalangan liberal. Jil yang punya banyak jin. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang juga bertentangan dengan prinsip Islam. Maka ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum wasatun bainal khawariji wal murji'ah fi mas'alati takfir. Ahlu sunnati wal jamaah pertengahan antara sekte Khawarij yang memiliki budaya takfir yang menyimpang dan sekte Murji'ah dan yang memiliki aroma-aroma Murji'ah yang menganggap seseorang itu kalau sudah berislam, sudah beriman tidak ada lagi yang namanya kata-kata kufur atau kata-kata maksiat atau semisalnya. Pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum. Dibikin santai saja supaya rileks. Jamnya jam-jam ngantuk. Pada kesempatan kali ini akan disebutkan secara global namun semoga banyak diangkat prinsip ahlu sunnati wal jamaah di dalam bab takfir. Ikhwanafdina azakumullah ketahuilah. Bahwasanya umat manusia dan jin terkait dengan babul imani wal kufur ada tiga macam. Tiga atau empat ya kan. <clears throat> Yang pertama ialah seseorang yang telah diyakini keimanannya. Mukmin dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Akidahnya sahihah, ibadahnya sahihah, manhatnya sahih, akhlaknya mulia. Al-Sunnah meyakini mereka adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum salih. Tidak boleh mengkafirkan mereka. Bahkan siapa saja yang mengkafirkan kaum mukminin jatuh di dalam paham-paham khawarij. Yang kedua, seseorang yang diyakini dan diketahui secara pasti dia adalah orang kafir. Ini ada dua jenis orang. Yang pertama ialah kafir asli. Al-kuffar al-asliyun. Orang-orang kafir yang asli. Yang dari mulai lahirnya sampai besarnya. Dari orang-orang kafir. Baik dia itu Nasrani atau Yahudi. Ahli kitab ataukah dia dari kalangan musyrikin non muslim yang lainnya entah dia Hindu ataukah dia Buddha ataukah dia Majusi ataukah dia Konghucu atau yang lain-lainnya ataukah dia komunis ataukah dia ateis dari kalangan orang kafir asli yang kedua dari kalangan mereka nehwan adalah al-murtadun orang yang diyakini dan diketahui secara pasti sebagai orang yang telah murtad dari Islam. Sebelumnya dia muslim, pindah menjadi Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha atau agama-agama kufur yang lainnya. Orang tahu ini murtad dari Islam. Sudah bukan lagi muslim dia, tapi non muslim dengan ragam kekufuran-kekufuran tadi. Semua orang tahu, semua orang meyakininya. Masyhur ya ikhwan. Tipe yang kedua ini dengan dua jenis ragamnya barakallahu fikum. Diyakini oleh sunnati wal jamaah sebagai orang-orang kafir. Dan dihukumi sebagaimana orang-orang kafir. Dikasih muamalah, muamalahnya orang kafir. Yakin tanpa keraguan sedikit pun. Barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah nyata-nyata kafir, maka telah batal keislamannya. Para ulama memasukkan dalam nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ialah man syakka fi kufril kafir. Seseorang yang ragu-ragu Seseorang yang ragu-ragu meragukan kekufurannya orang-orang kafir. Ini dikatakan telah batal keislamannya. Termasuk pembatal-pembatal keislaman. Bahkan termasuk kekufuran. Barakallahu fikum. Maka al sunnati wal jamaah tegas menyatakan bahwasanya orang-orang yang diyakini kafir maka dikatakan kafir. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kafir. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya maka dia juga kafir. Datang disebutkan dalam Nawaqidul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menukilkan ijma ulama' Ketika menyebutkan pembatal pembatal Islam yang ketiga, belum mengatakan, "Malam yukafiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhabahum kafara ijma'an." Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekufuran mereka atau malah membenarkan mazhab mereka maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Juga disebutkan dalam fatwa Lajna Daimah di juz yang kedua halaman 142 disebutkan man sabata kufruhu wajib i'tiqadu kufrihi wal hukmu alaihi bihi wa iqamatu waliyil amri hatta riddati alaihi illam yatub Barang siapa yang telah tetap kekufurannya, diyakini, ditetapkan dia telah kafir, maka wajib diyakini dia kafir dan harus dihukumi sebagai orang kafir. Penguasa diharuskan menegakkan hukum kemurtadan atas dia kalau belum bertobat. Hukum murtad adalah dibunuh. Dikatakan setelah itu, "Wa man lam yukaffir man thabata kufruhu fahuwa kafir." Dan siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah nyata kekufurannya, maka dia juga dikatakan kafir. Illa antakuna lahu syubhatun fi dhalik kecuali kalau dia masih memiliki syubhat dalam masalah ini fala budda min kasyfiha maka perlu dibongkar syubhatnya terlebih dahulu hadza wadih maka yang kafir katakan kafir kamu katakan semua orang Yahudi kafir, semua Nasrani kafir, semua musyrikin kafir. Mantap, jangan ragu-ragu. Al-Yahud kufar, An-Nasara kufar, Al-Majus kufar. Jangan ragu-ragu. Dikarenakan Allah telah mengkafirkan mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahli kitab, ahli Yahudi Nasara dan dari kalangan kaum musyrikin, maka mereka dalam neraka jahanam abadi di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa ini yang kedua. Jangan ragu-ragu. Kalau dia mukmin, masyhur dengan keimanannya, yakini dia seorang mukmin, jangan ragu-ragu. Nah, mengkafirkan kaum mukminin bahaya. Budaya kaum khawarij. Yang telah nyata-nyata kafirnya, kafirkan dia. Jangan ragu-ragu. Barang siapa yang ragu akan kekufurannya orang kafir, dia malah jadi kafir, batal keislamannya. Dengan ijma'nya para ulama. Yang ke yang ketiga. Seseorang yang diyakini keislamannya. <clears throat> Seseorang yang diyakini keislamannya. dan dia terjatuh di dalam kefasikan-kefasikan, dosa besar, kemaksiatan, atau jatuh di dalam perkara-perkara bid'ah. Maka di sini ahlu sunnati wal jamaah menyatakan para pelaku dosa besar adalah fasik. Ahli maksiat ahli dosa besar, ahlul kabirah dikatakan fasik imannya berkurang dengan kadar kefasikannya dan ahlu sunnah tidak mengkafirkannya dikasih muamalah kaum mukminin diwaspadai kefasikan begitu pula barakallahu fikum seseorang yang telah terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan prinsip maka dinyatakan sebagai mubtadi ahlul bid'ah dalam Islam namun enggak dikatakan kafir. Ini prinsipnya sunnah. Yang bertentangan dengan ini adalah orang-orang khawarij. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Seperti yang dibahas tadi. Yang keempat. Seseorang yang dikenal, diyakini keislamannya. Diketahui selama ini barakallahu fikum sebagai seorang muslim. Ternyata dia jatuh di dalam kekufuran. Jatuh di dalam kekufuran. Baik ucapan kufur atau perbuatan kufur atau akidah kufur. Dihukumi apa orang ini? Kalau Anda bertanya kepada orang Khawarij, mantap akan mengatakan kafir. Kalau Anda datang kepada orang-orang murjiah, mantap akan mengatakan mukmin. Dia sudah beriman, tidak mungkin lagi kafir. Kalau Anda datang kepada orang-orang jil yang banyak jinnya, dia akan mengatakan, ya biasa. Hah? Harus ber, uh, harus bersikap dewasa, menghargai perbedaan. itu, Ya. Kalau antum datang kepada ah, ila akhiri ya. Datanglah kepada ahlu sunnah. Bagaimana sikapnya ahlu sunnah terhadap seseorang yang muslim ternyata jatuh di dalam kekufuran-kekufuran. Ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Ini pembahasan kita. Khawarij yakin kafir. Ini pembahasan yang sangat panjang, lebar, barakallahu fikum. Namun di sini akan kita ringkas menjadi beberapa permasalahan saja ya. <clears throat> Terkait dengan masalah ini, ahlu sunnati wal jamaah memiliki bawafit ketentuan-ketentuan dalam bab takfir. Bawafit yang pertama, Ahlu sunnati wal jamaah mengklasifikasi kekufuran itu menjadi dua. Ada kufrun akbar al-mukhriju minal millah ada kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ada al-kufrul asghar ghairil mukhrij minal millah. Ada kekufuran yang kecil yakni yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ini wabah. Dijabarkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Di antara bentuk kufur akbar ialah kufur takdib. Kufur dalam bentuk mendustakan Islam, merusakkan agama. Di antara kufurnya adalah kufrul juhud. Kufur dalam bentuk menentang, mengingkari kewajiban-kewajiban agama. Di antara kufur besar, kufrul iba wal istikbar. Kekufuran dalam bentuk kesombongan dan keengganan. Ini kayak kufurnya iblis. Yang enggan sujud kepada Nabi Allah Adam. Di antara bentuk kekufuran adalah kufur syirik. Kufur dalam bentuk syirik akbar. Di antara bentuk kekufuran ialah al-istihza' was-sukhriyah, mengolok-olok, melecehkan, menistakan Allah atau rasulnya atau Al-Qur'an atau agama Islam. <clears throat> Di antara bentuk kekufuran kufur nifak. Kekufuran dalam bentuk kemunafikan yang akbar namanya zandakoh kezindikan termasuk kufur kufur syek kufur ragu-ragu ragu-ragu akan kebenaran wahyu Allah ragu akan kesohihan Al-Quran ragu akan kufurnya orang kafir kekufurannya di antara kufur akbar kufur riddah kufur karena murtad dari Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Kufur-kufur yang cukup banyak yang dikatakan oleh para ulama termasuk kufrun akbar. Ingat tidak cuma satu, banyak. Adapun yang kufur asgar seperti kufur nikmah, mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Seperti kufur asyirah mengkufuri kebaikan-kebaikan suami, seperti kufur ta'an fil ansab. Kufur dalam bentuk mencela nasab. Kufur an Kekufuran dalam bentuk meratapi sang mayit. Itu semuanya dalam Islam dikatakan kekufuran. Perangai-perangai kekufuran. Perangai-perangai jahiliyah. Itu dikatakan sebagai kufur asgar. Nah, ini pentingnya ikhwan. Dobit ini penting ketika ada seseorang yang terjatuh dalam sebuah kekufuran, cek dulu. Ini kufur apa? Kufur akbar atau kufur asgar? Kalau dia jatuh dalam kekufuran asgar, bukan pembahasan kita. Dia tidak dikafirkan dengan kesepakatan para ulama. Yang menjadi pembahasan, kalau dia jatuh dalam kufur akbar. Paham ya? Ini diantara beda hukumnya. Al-dhabit yang berikutnya. Al-dhabitu thani. Ahlu sunnati wal jamaah. Yufarriquna bainal qawli wal qail. Wal fi'li wal fa'il. Fi babi takfir. Ya, ahlu sunnah membedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya. Perbuatan dan pelaku dalam perkara takfir. Maknanya barakallahu fikum. Bisa jadi kekufur, bisa jadi ucapannya itu ucapan kufur. Tapi pelakunya belum difonis kafir. Bisa jadi perbuatannya perbuatan kufur, tapi pelakunya belum difonis kafir. Yang dibahas perbuatannya atau ucapannya, adapun pelakunya belum bisa difonis kafir. Ini bobet muhim ya, Disebutkan di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Musla. Saya kasih rujukan yang paling gampang. Ini yang dipelajari oleh kaum muslimin oleh salafiyin dalam perkara asma sifat. Di bagian akhir ada pembahasan masalah ini, ya <clears throat> Kata beliau rahimahullah wa bihadza ulima أن المقالة أو والفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء الشور التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه Maka dengan demikian diketahui bahwasanya ada makalah, ucapan atau perbuatan dihukumi kafir kufur atau kefasikan. Tapi belum tentu pelakunya dikatakan kafir atau fasik. Ucapannya dihukumi kufur. Perbuatan dihukumi kufur. Belum tentu pelakunya dikatakan kafir. Kenapa? Bisa jadi belum terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran. Atau adanya penghalang syari yang menghalangi kita untuk mengkafirkan pelakunya atau kaidah muhimma ya. Sehingga yang dihukumi perbuatannya atau ucapannya atau akidahnya bukan pelakunya. Kalau pelakunya harus ada syarat-syarat pengkafiran yang terpenuhi dan harus hilang faktor penghalang yang menghalangi. Dengan tegas pula beliau mengatakan wa bihadza ulimal farqu bainal qawli wal qail wa bainal fi'li wal fa'il Falaisa kullu qawlin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufra yuhkamu ala qailihi aw fa'ilihi bidzalik. Maka dengan demikian diketahui adanya perbedaan antara ucapan dan yang mengucapkan, perbuatan dan pelaku. Tidak semua ucapan, tidak semua perbuatan yang dikatakan fasik, yang dikatakan kufur, pelakunya difonis kafir. Belum tentu. Ingat bedakan ya, kawan. Ini adalah uh, kaidah penting di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Dalilnya ya ikhwan, hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di masa lalu ada seorang laki-laki <clears throat> yang berkata kepada anak-anaknya memberikan wasiat sebelum mati wahai anak-anakku kalau saya mati nanti bakarlah jasadku Kemudian eh, abu-abunya itu digerus sampai lembut. Kemudian setelah itu tebarkan ia di lautan sana. Dia mengatakan fawallahi la'in qadar qaddarallahu alayya la yu'adzibani 'adzaban la ma'adzaba ma'adzabi ma'adzaba bihi ahadan minal alamin. Wahai anak-anakku, sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah bisa menemui, menemukan aku. Kalau seandainya Allah maha, uh, berkuasa menemukan aku nanti, Allah pasti akan mengadab aku dengan sebuah adab yang tidak pernah mengadab dengannya siapapun dari kerajaan alam raya ini. Ini orang ragu akan kudrohnya Allah. Maka begitu dia mati, anaknya pun berbuat demikian. Maka Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan bumi untuk mengumpulkan jasadnya dia dan tegak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Maaf, ma hamalaka ala ma, ma Wahai hambaku, apa yang memotivasi kamu berbuat demikian? Dia mengatakan, "Khasyataka ya Rabb." Karena saya takut kepada azabmu ya Allah. Faghafaralah. Allah pun mengampuni dosa hamba tadi. Katanya para ulama itu orang itu hamba melakukan tindakan kufur. Dia ragu akan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dia nggak yakin Allah itu maha kadir, maha kudrah. Kufur dia. Tetapi dia jahil, tidak mengerti itu semuanya. Maka nggak dikafirkan, bahkan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan ikhwan perbuatannya kufur pelakunya belum tentu. Ucapannya kufur, belum tentu yang mengucapkan dikatakan kafir. Harus terpenuhi syarat takfir dan harus hilang penghalang-penghalang takfir. Barakallahu fikum. Dhabit yang berikutnya Ahlu sunnati wal jamaah yufarriquna baina takfiril am wa takfiril muayyan. Ahlu sunnati wal jamaah membedakan antara pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara fonis. Kalau secara umum barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir diperbolehkan. Tetapi untuk menfonis pelaku kekufuran atau yang mengucapkan kekufuran belum bisa. Harus terpenuhi syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fiikum. Ini adalah prinsipnya sunnati wal jamaah. Dijelaskan panjang lebar barakallahu fikum oleh para ulama kita dalam masalah ini. Nah, <clears throat> ini disebutkan uh, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya lagi. Bedakan antara kufur am dan kufur ma'iyyan. Kalau kufur am seperti ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Itu umum ya kan. Hmm? Atau man fa'ala kaza, fahuwa kafir. Man qala kaza, fahuwa kafir. Siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Itu umum. Kalau diyakini perbuatannya kufur, ucapannya kufur, akhirnya kufur, boleh. Tapi kalau mengatakan fulan kafir, alan kafir, hai orang kafir, itu fonis. Belum bisa. Harus terpenuhi syarat dan Hilang faktor penghalangnya. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan. Bobit yang berikutnya. Adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama apa saja yang membuat orang itu dikatakan kafir namanya dhabitun dhabit fil mukaffirat dhabit atau kaidah perkara-perkara yang membuat pelakunya kafir Di sini ada beberapa kaidah disebutkan oleh para ulama. Di antara itu atau kaidah ya, kaidah orang itu dikatakan kafir dengan dengan dengan perbuatannya ialah yang pertama ketika dia mendustakan ketika dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia itu termasuk perkara Islam diketahui secara pasti termasuk perkara Islam ini dikatakan kekufuran mendustakan Allah mendustakan malaikat mendustakan mendustakan risalah nabi dan segala macam takdzib atau kufur Dobit yang kedua ialah adamu i'tiqadi wujubil wajibatil zahiratil mutawatirah tidak meyakini wajibnya kewajiban-kewajiban yang begitu nampak dan begitu mutawatir periwayatannya dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu ini kafir ya dan kesepakatan para ulama atau dia tidak meyakini keharoman hal-hal yang haram yang nyata-nyata haram secara mutawatir seperti orang yang menghalalkan zina seseorang yang menghalalkan khamr meyakini halalnya khamr meyakini halalnya zina meyakini halalnya riba dan segala macamnya dari perkara-perkara yang begitu masyhur dikenal di kaum, kaum muslimin sebagai perkara yang haram. Ini ijma ulama itu kekufuran para fikum. Itu ijma ulama termasuk kekufuran barakallahu fikum. Ini beberapa dhabit untuk mengetahui itu tindakan kufur dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwan azakumullah. Prosesnya, tartibnya, ketika ada seorang muslim yang jatuh dalam amaliyah kufur. Maka yang pertama kali dibahas ialah apakah tindakannya itu kufur ataukah bukan kufur. Termasuk mukafirat yang membuat dia kafir ataukah semata-mata mufasikat membuat dia fasik. Ini penting. Ini yang pertama, langkah pertama demikian. Dia dicek perbuatan dan ucapannya. Mukafirat atau bukan? Kalau ternyata betul itu mukafirat. Betul-betul perkara yang membuat dia kafir. Yang kedua adalah dicek. Kufur asgar atau kufur akbar. Dilihat. Itu kekufuran yang besar. Yang mengeluarkan dari Islam ataukah asgar. Asgar nggak dianggap. Yang dianggap yang akbar. Paham ya? Ketika ini pasti maka langkah pertama yang bisa kita lakukan, ingat, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah at-takfirul am. Pengkafiran secara umum yang dihukumi perbuatan dan ucapannya. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini halalnya zina maka dia kafir. Itu boleh. Hukum umum. Yang juga boleh antum mengingkari perbuatannya, mengingkari ucapannya, mengingkari akidahnya. Tindakan ini kufur ya ikhwan. Boleh. Ucapan yang semacam itu kufur. Menistakan Al-Quran kufur. Itu boleh. Merendahkan melecehkan Allah dan Rasulnya kufur istihza bil Islam, mengolok-olok Islam dan agama Islam, kuhur itu boleh. Yang diingkari yang mana? Perbuatan dan ucapannya. Keyakinan rojaahnya Syiah kuhur Syiah punya pemahaman rojaah meyakini Ali bin Abi Thalib akan kembali lagi ke dunia sebelum kiamat. Kemudian melebar meyakini imam-imam ah, ahlul bait kata mereka nanti sebelum kiamat akan kembali lagi ke dunia untuk membantai musuh-musuh Syiah dari kalangan orang-orang Quraisy kata mereka. Itu namanya rojaah. Kuhur. Iktiqad rojaah kuhur. Itu boleh. Yang dibahas akidahnya atau ucapan dan perbuatannya. Sama sini paham ya, Pak? Paham misalnya? Ini menunjukkan ya ikhwan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak serampangan dalam mengkafirkan orang. Ketatnya luar biasa. Baru setelah ini semua ikhwan ada perkara yang perlu dipastikan kembali. Yang namanya at-takfirul muayyan. Mengkufurkan seseorang secara ta'yin. Setelah poin-poin tadi. Ternyata perbuatannya perbuatan kufur. Ternyata itu kufur akbar Akbar. Dibahas setelah itu, apakah bisa difonis kafir? Ingat, kaidah alusunnah wal Jamaah adalah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa bil mukaffiratil kubra ba'da tawaffurish syuruk wa intifail mawani. Mereka ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak pernah, tidak akan mengkafirkan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau dia jatuh dalam kekufuran besar besar setelah terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor penghalang pengkafiran. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menggunakan bahasa lebih simpel, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin kecuali bila dia jatuh dalam kekufuran yang akbar ba'da iqamatil hujjah. Setelah tegaknya hujjah kepada dia. Karena kan syarat yang paling utama ini iqamatul hujjah. Sehingga ketat maka dibahas oleh para ulama apa saja syarat-syarat pengkafiran itu. Apa saja faktor-faktor penghalangnya. Saya sebutkan secara global. Dikarenakan waktunya semakin siang. Nah, yang pertama, persyaratan yang pertama dari syarat-syarat takfir ayyakuna akilan baligha pelakunya itu berakal sehat dan sudah mencapai usia balik ini disepakati oleh para ulama dinukil kesepakatan ulama ini oleh Ibnu Munzir dan juga oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mughni paham ya dia harus orang yang berakal kalau pelakunya orang majnun nggak ada hukum, wong sinting, wong gendeng itu ya ikhwan, tidak ada beban syariat. ngerti nggih. tahu tuh ada orang yang soak, langsung teriak-teriak, ternyata dia mencaci maki Allah, Rasulnya, Al Antum sama mengatakan, "Woi, kafir pun, kafir." bodoh gendenge. Paham ya? Ini orang majnun, semua orang tahu ini orang majnun, orang yang gila. Kok ditanggap. Sing nanggap iku sing rada sing rada hmm. Loh, kan kufur. Iya ngerti. Tapi orangnya itu ghairu akil alias majnun. Lihat ya jununi jangan diurus. Hmm? Sampai demo sak Solo Raya geger gara-gara ada yang yang menistakan Allah dan Rasulnya dicek lah wong gendeng Allah musta'an Eh, la. Ijma ulama. Harus akil balik. Yang kedua. Ayakuna <clears throat> bi iradatin minhu waktiar ikhtiyar. Tindakan kekufuran atau ucapan yang kufur tadi dilakukan dengan kehendak sang pelaku dan ikhtiar pilihan dan keleluasaan sang pelaku. Artinya tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang mengintimidasi dia. Dia kerjakan dengan sukarela, dengan kehendaknya, dengan tanpa keterpaksaan. Ini yang berikutnya. Yang ke Yang ketiga ialah Allah yakuna muta'awwilan ta'wilan sa'ira. Sang pelaku tidak mentakwil perbuatannya atau ucapannya dengan takwil-takwil yang diperbolehkan secara syariat. Dia bukan mutaawil. Kalau di zaman sekarang dimasukkan oleh para ulama, dia melakukan ucapan melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan tadi tidak ada tendensi-tendensi apapun. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi-tendensi yang lain-lainnya. Tidak ada lagi takwil-takwil ya Betul-betul tidak mungkin lagi ditakwil-takwil lagi sudah. Nah, artinya kalau dia masih punya takwil-takwil maka enggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Seperti dia menyatakan bahwasanya demokrasi itu adalah syura, musyawarah. Takwil. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya ya kufur. Dengan kesepakatan semua ulama. Ada orang yang mengkampanyekan ini semua. Ditanya, "Lo kenapa?" Ini kan musyawarah. Menggunakan ayat wa amruhum syura bainahum membawakan ayat wasyawirhum fil amr. Itu namanya takwil. Berarti dia mentakwilkan demokrasi dengan musyawarah dan menggunakan ayat. Namanya takwil, enggak dikafirkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Allah yakuna muta'awwila. Tidak ada lagi takwil atas perbuatan-perbuatannya. Yang ke yang keempat, Barakallahu fikum. Ini semuanya global ya, Alhamdulillah semuanya banyak keterangannya. Saya tulis di buku saya ini. Yang keempat yang paling penting ya, Ikhwan adalah bulughul hujjah allati yukfaru bi khilafiha. Telah sampai hujjah. Ya, telah sampai hujjah kepadanya. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Apakah e, dipersyaratkan semata-mata sampai hujah ataukah harus sampai pada tingkat memahami hujah bulughul hujah, ataukah fahmul hujah? gitu ya kan apakah semata-mata sampai dalil hujah kepadanya maka tegak persyaratannya ataukah harus sampai memahami hujah tadi khilafahnya di kalangan para ulama yang yang yang, yang benar barakallahu fikum tergantung keadaannya yang di persyaratkan ialah dia barakallahu fikum mengerti makna hujah tadi. Dan tidak harus memahami hujah tadi seperti pemahaman para ulama, seperti pemahaman para sahabat, pemahaman Abu Bakar Siddiq atau Umar Khattab. Semata-mata dia paham apa yang disampaikan cukup telah tegak hujah padanya. Dia disampaikan ayat, dibawakan terjemahan ayat, langsung mudeng. Telah tegak hujah padanya. Dibawakan hadis, diterangkan mana hadis, mudeng, maka telah tegak hujah padanya. Tidak harus dia ngaji ilmu nahunya dulu dan segala macam baca kitab gundul dulu oh, dia tidak perlu sehingga iqamatul hujjah harus persyaratan takfir iqamatul hujjah hujjah tadi cukup dipahami secara mujmal oleh sang pelaku. Tidak harus memahaminya dengan pemahaman detail sebagaimana pemahamannya para ulama. Barakallahu fikum. Ini persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Empat. Nama ya, Lawan daripada itu adalah penghalang-penghalangnya. Kalau pelakunya orang majnun, itu penghalang takfir. Kalau pelakunya anak kecil yang belum balik, itu penghalang takfir. Paham ya? Kalau orangnya mukroh, betul-betul dipaksa, tidak terelakkan lagi, betul-betul tidak mungkin kecuali harus mengucapkan kata-kata kufur atau harus mengerjakan tindakan kufur mukroh nggak dikafirkan dengan syarat hatinya penuh dengan keimanan illa man ukriha wa qalbuhu bil iman kecuali yang dipaksa dan hati dia penuh dengan keimanan. Yang namanya orang terpaksa ya kan tidak ada jalan lain kecuali harus itu. Kalau tidak dia kerjakan maka akan mati, melayang nyawanya atau akan hilang anggota badannya atau akan hilang nyawa keluarganya atau semisal. Itu namanya orang yang terpaksa. Kalau enggak mengucapkan kata-kata kufur, mati dia. Atau mati anak dan di depan mata dia. Kalau nggak mengesahkan perbuatan kufur, mati dia. tentu pasti, ancaman yang pasti. Maka dia dengan terpaksa diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata kufur. Itu nggak dikafirkan. Begitu pula warakallahu fikum ketika dia adalah orang yang jahil, betul-betul tidak mengerti tentang hal itu, tidak mengerti keharamannya atau ngerti itu perkara haram tapi nggak ngerti kekufuran maka dia jahil, nggak dikafirkan. Atau orang yang nasi, yang lupa, lupa, tahu-tahu mengucapkan kata-kata kufur, lupa dia. Orang lupa itu gampang, diingatkan langsung sadar. Hah? Atau salah ngomong, plesot, Hah? Ter, terpleset lidah dia ya kan. Salah ngomong, orang salah, kamu diingatkan. Hah? Oh iya, dia akan langsung segera sadar. Atau yang berikutnya Perbuatan dia, ucapan dia ada takwil, takwil yang diperbolehkan tadi. Masih punya takwil, takwil. Barakallahu Dan yang terakhir adalah belum sampai hujah kepadanya. Dia tinggalnya di pelosok-pelosok desa dusunnya sama sekali belum sampai ke sana yang namanya bimbingan Islam. Yang ada hanya agama-agama misionaris. Tidak pernah sedikit pun dia mendengar tentang masalah Islam. Maka dikatakan sebagai orang yang belum sampai hujah kepadanya. Mereka nanti dia melukiyama akan diimtihan, akan diuji langsung oleh Allah Azza wa Jal. Minal mumtahanin. Eh, di, di, di kiamat diuji oleh Allah Azza wa Jal, ujiannya disuruh masuk neraka. Hmm, ya, neraka. Kalau dia masuk neraka, maka dia telah lulus ujian surga tempatnya. Dikarenakan dia telah mentaati Allah Azza wa Jal. Ketika dia tidak mau, maka dikatakan gagal ujian, dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya dikarenakan dia telah hmm, menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Allah saja nggak dia terima, apalagi para rasulnya. Barakallahu. Secara global demikian barakallahu Itu merupakan penghalang-penghalang. Atau penghalang yang lain Mawani yang lain adalah ketika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan tindakan kufur, tahu dia, tidak ada uzur sama sekali. Tapi langsung tobat. Langsung dia insaf. Astagfirullahaladzim. Dia bertaubat istighfar kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nggak bisa, nggak bisa dikafirkan ya. Nggak bisa dikafirkan. Dikarenakan dia telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa Jalla. min dambi Orang yang bertobat dari sebuah dosa tidak ada, seperti tidak ada dosanya bagi dia semuanya para fikum. Khalas. Itu uh, syarat pengkafiran dan faktor penghalangnya. Ketika telah terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran tadi dan hilang semua faktor penghalangnya, disitulah ada palu fonis untuk takfir. Diketok palunya. Tok, tok, tok, tok. Fulan dihukumi kafir, murtad dari Islam. Maka dia disikapi, dikasih muamalah. Muamalahnya orang-orang kafir. Si, si, si, si, si. Yang ngetok palunya siapa? Si, si, si, si, si. Yang ngetok palunya siapa ini? Siapa yang berhak untuk menfonis orang itu kafir? Bapak diem Duh, kok diem ya kan? Siapa ya kan? Nah, ini perkara yang sangat penting barakallahu fikum. Secara umum azakumullah, yang namanya at-takfir hukum syar'i. Yang namanya takfir mengkafirkan orang lain itu hukum syariat. Maka harus kembali kepada ahlinya dari kalangan para ulama barakallahu fikum. Itu kemasalah ya. Namun uh, ada eh, klasifikasi di kalangan para ulama terkait dengan takfir. Eh, mereka menyatakan ada Eh, dua permasalahan, dua dua keadaan. Kalau kekufuran tadi, kalau kekufuran tadi, barakallahu fikum, adalah sebuah tindakan kufur akbar yang begitu jelas gamblang wabah dimaklumi diketahui oleh semua umat Islam seawam-awamnya maka tidak perlu merujuk kepada para ulama Dikarenakan sudah mengerti, sudah sangat jelas gamblang kekufuran dia. Maka orang yang mengetahuinya atau orang yang melihatnya, dia boleh meyakini dia kafir. Dicontohkan barakallahu oleh lajna daimah seperti tadi ya kan, mencaci maki Allah Azza wa Jalla, melecehkan Allah Azza wa Jalla, menghinakan Allah Azza wa Jalla atau rasulnya atau Al-Qur'an atau yang lain-lainnya. Ini kekufuran yang sangat-sangat nyata. Orang awam pun tahu itu perkara kufur gamblang, jelas, nyata dan terpenuhi semua persyaratan hilang faktor penghalang. Maka orang yang melihat tindakan si fulan yang demikian, dia boleh meyakini sebagai orang kafir. Ada kafir kalangan sangat gamblang, jelas para ulama. Tapi ingat yang dinasihatkan oleh para ulama ialah bukan semata-mata menghukumi. Bagaimana caranya itu orang kembali kepada Islam, dinasihati, tegur, nasihati, dijelaskan Nah, diajak munakosah dan segala macam. Begitu dia betul-betul sudah tidak mau lagi dinasihati, maka dia disikapi sebagaimana disikapinya orang-orang kafir yang lainnya. Paham ya? ya? Dikenakan pakainya amrun jaliyun wadih maklum indal muslimin. Contohkan oleh mereka penistaan Allah, Rasul, Al-Quran dan agama. Tapi ada masalah-masalah yang agak samar ya ikhwan. Masalah-masalah kekufuran yang agak-agak samar. Yang agak semua umat Islam itu memahaminya. Ini kembalinya kepada para ulama ul kibar. Yang berhak untuk mengetok yang namanya palu takfir tadi itu. Barakallah. Adahwa. Ini secara global ikhwan dari sini ya ikhwan. Sangat eh, jelas dan gamblang bagaimana ahlu sunnah wal jamaah salafiyin Bukan orang yang serampangan dalam bab takfir mentakfir. Jangankan para ulama-ulama Islam, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang baru taklim saja, betul-betul ekstra hati-hati dalam pembahasan masalah ini. Maka kedustaan yang begitu nyata, yang begitu besar, Ketika ada sebagian pihak yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin sebagai jamaah takfir yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. ada kedip surah kedustaan yang amat sangat nyata para ulama itu namanya iftira berdusta atas nama salafiyin berdusta atas nama para ulama usunah mereka-mereka yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah sebagai pihak yang menelurkan pemahaman takfir haulaika dzabun pendusta ya muftarun berdusta atas nama beliau rahimahullah. Kita yakin tidak akan bisa mereka menunjukkan satu tempat pun dari karya-karya beliau yang serampangan mengkafirkan orang lain. Tidak bakal bisa. Ini perkara yang wadih. Bahkan beliau sendiri, khonamtina Azzaikumullah, pernah dituduh langsung di masa beliau masih hidup. Oleh tokoh-tokoh kuburiyin, tokoh-tokoh sufiyah, asyariyah, maturidiyah, dituduh dengan sampai dikatakan 11 poin atau lebih. Di antaranya dituduh mengkafirkan kaum muslimin dengan serampangan. Terus bukan semuanya belum mengatakan ini semua adalah kadhibun. Semua adalah belum mengatakan eh, subhanaka hadza buhtanun azim. Kedustaan yang sangat besar yang sangat nyata atas nama saya. Barakallahu Tidak mungkin para ulama usulah begitu serampangan mengkafirkan orang lain. Dalam keadaan demikian seketat ini. Aturan mereka, kaidah mereka, buabitnya mereka. Barakallahu Dan yang seringkali ya ikhwan. Dikarenakan salah pahamnya orang-orang yang menuduh tadi. Dia punya pemahaman yang menyimpang. Dipaksakan pemahaman itu ada pada ahlu sunnah wal jamaah Paham ya, Pak? Contohnya, ya, Pak. Haula dari kalangan sufiyah, dari kalangan kuburiyah atau yang mengatasnamakan ahlu sunnah Ashariyah maturidiyah atau yang semisal mereka mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah itu jagoan takfir. Kenapa? Dikarenakan selalu mengatakan kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur, kafir, kufur. Cek ternyata mereka tidak bisa membedakan antara menghukumi perbuatan dengan pelaku. Tidak bisa membedakan antara pengkafiran yang sifatnya umum dengan yang fonis. Ketika Alusuna menyatakan bahwasanya sujud di kuburan itu hukumnya kufur, langsung bengak-bengok. Berarti kamu mengkafirkan kami. Berarti itu pemahaman dia. Bukan pemahamannya ahlu sunnah. Tapi dipaksakan itulah pemahamannya ahlu sunnah. Seda ahlu sunnah punya kaidah. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Tidak semua orang yang berbuat kekufuran difonis kafir. Wahyu sufi. Paham ya? ya? Ini penyebabnya para ulama. Mereka juga demikian, nggak bisa membedakan antara kufur yang am dengan yang yang, yang takin. Ketika Allah sudah mengatakan Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Tuh lihat. Memang mereka tuh jamaah takfir. Dikit-dikit kafir. Dikit-dikit kafir. Gak mudeng. Dikarenakan tidak pahamnya mereka dengan kaidah-kaidah yang ada. Mereka kemudian menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang jago takfir. Yang ketiga. Mereka sendiri para fikum adalah orang yang begitu serampangan mengkafirkan orang lain. Terutama mengkafirkan alusunah salafiyin. Dengan sesuatu yang tidak ada pada alusunah. Tokoh-tokoh mereka dengan tegas menyatakan bahwasanya Wahabiyah itu mujassimah. Wahabiyah ini alusunah yang mereka bawakan ya, salafiyin. Mereka adalah mujassimah kafir. Langsung kata-kata kafirnya. Dikarenakan mereka menjasadkan Allah Azza wa Jal. Alusuna bingung. Alusuna menjasadkan Allah itu dari mana gitu. Nah, yang belajar akidah alusuna itu bingung. Sebelah mana ya? Ternyata yang mereka maukan adalah dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal selain tujuh sifat, tujuh sifat Tujuh sifat Allah sebagai akidah mereka dari kalangan ahlu sunnah maturidiyah. Kan mereka cuma mengibarkan tujuh ya. Plus ditambahi sama maturidiyah menjadi 13, 20 sifat. Kan begitu. Ini mereka ya Pak. Ahlu sunnah kan mengibarkan semua sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasulullah SAW, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk sesuai dengan keaguan Allah Azza wa Jal. dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka ini punya pemahaman. Ingat, punya pemahaman. Kalau menetapkan sifatnya Allah Azza wa Jal berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti menjasadkan Allah Azza wa Jal, berarti kafir. Itu pemahaman mereka, bukan harus sunnah. Ini pemahaman dilemparkan kepada harus sunnah. Alusuna, bukan alusuna, mengatakan Wahabi ha? Salafi Wahabi menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Berarti mereka mujassimah. Berarti mereka kafir. Yang mengkafirkan siapa sekarang? Alusunah atau mereka? Mereka. Dan alusunah tidak akan mengkafirkan mereka. Walaupun mereka mengkafirkan alusunah. Nah, Kita mengatakan se itu kok edai sopo. Itu idenya kamu sendiri. Pemahamannya menyimpang pada Anda, jangan disampaikan kepada kami, jangan dilekatkan kepada kami. Al-Sunnah wal jamaah salafiyin, enggak demikian pemahamannya. Menetapkan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal, Tidak harus tasbih, karena harusnya mengatakan Allah memiliki sifat ini, ini, ini, ini sesuai dengan keagungan Allah nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak. Ini yang mereka tidak pahami para itu. Nah, justru mereka sendiri yang mengkafirkan orang lain dengan lebih sangar, dengan lebih ekstrim. Barakallahu fikum. Sebagian mereka saking bencinya mengatakan oh, mereka itu lebih kafir. Ini harus sunnah salafiyin wahabi. Lebih kafir daripada komunis. Saking jengkelnya ya. Allahul Musta'an. Nah sekarang yang suka mengkafirkan siapa ini? Siapa ya Pak? Ya mereka sendiri. Allahul Musta'an. Nah ya, Allahul Musta'an. Ini secara global barakulah fikum. Jika akan pertanyaan dan naik ya sudahlah. Temanya di stop saja. Panjang ya Ikhwan dan dalam pembahasan semacam ini harus kembali kepada kepada uh, para ulama una. ringkasan dari keterangan-keterangan para ulama yang saya sampaikan tadi para ulama. mertua saya melakukan syirik akbar. Apa apa saya boleh mengatakan pada istri saya, bapakmu tuh kafir? Hah? Si, dicek dulu tindakannya kesyirikan atau bukan. Hah? Syirik usat. Ya, syirik akbar atau aswar? Nah itu. Nah, turun ngerti apa tuh akbar sama ashor kapar kapir wae. Cek dulu. Hmm, takon. Nah, yang yang yang ahli. Syirik akbar Ustaz. Ya, syirik akbar. Barakallahu fikum. Si, E, tindakan ini diketahui secara pasti oleh kaum muslimin sebagai tindakan syirik akbar ataukah sebagian kaum muslimin yang tahu? Perkara yang betul-betul gamblang, jelas, maklum secara pasti di kalangan muslimin secara awam ataukah hanya orang tertentu yang paham? Nah itu. Lah itu lagi makanya udah kafir-kafir kafir-kafir ae. Dicek. Mungkin itu perkara kekufuran akbar, syirik akbar, tapi ingat, ketika perkaranya masih ada yang ada kesamaran bukan perkara yang begitu pasti, begitu begitu gamblang, begitu jelas, begitu maklum di kalangan segenap umat Islam. Bukan Anda yang mengatakan dia kafir. Kembalinya pada para ulama. Terpenuhi tidak persyaratannya? Hilang apa terpenghalangnya? Jadi nggak langsung. Wah itu syirik akbar Ustaz kafir. Itulah budaya khawarij. Hati-hati. Ketika Anda terpelanting di sana banyak macan-macan dan buaya-buaya khawarij yang menerkam Anda. Jadi cek dulu. Kalau kita bicara secara umum, secara hukum umum bisa. Semua pelaku syirik akbar kafir boleh. Boleh bang boleh? Boleh secara umum. Nah, semua perbuatan semua pelaku-pelaku syirik akbar musyrik boleh secara umum. itu. Tapi secara fonis perhatikan tartib tartib yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Misalkan ada seseorang ini lagi rame-ramenya pilkada atau lagi rame-ramenya pilpres Nah, masa-masa kampanye lagi cari dukungan massa dan masyarakat gitu ya Hah? Masya Allah ini ini dikenal muslim dia muslim ya muslim Hah? muslim muslim harakah harakah gitu kan ya pas waktunya dia kampanye ternyata kampanye negeri masuk dalam gereja, mengikuti acara-acara gereja. Kafir apa enggak? Loh, diem. Toh? Kafir apa enggak? Lo kok diem tak? Si, si, si, masuk gereja hukumnya apa? Lo kok diem lagi? Apa sih ini? Ya dirinci, tergantung tujuannya apa masuk gereja itu. Ya kan gitu. Berarti masih ada ihtimal, mungkin kufur, mungkin haram, maksiat, mungkin juga mungkin mubah. Apa motivasi dia mengadakan kampanye di gereja? diem? Tendensi politik. Dia sedang mencari masa. Itu namanya takwil. Tendensi ya ikhwan. Yang semacam ini para kelas hukum. tidak bisa kamu katakan, wah kafir. Dia masuk gereja. Dua dia mengatakan acara di gereja. Saya lihat sendiri di sampingnya pastor. Nah, iya kan. Tidak bisa. Ada tendensi yang sangat kuat, yang sangat kental terkait dengan urusan politiknya dia. Tidak bisa langsung, ya Berat loh, ya Nah, dulu ketika lagi uh, tahun berapa tuh Ikhwan ya? Ada yang lagi masa-masa pilpres sujud di depan pura, ikut acara yang di pura itu. Langsung terang-terangan diekspos di pura. Ditanyakan kepada para masyayikh, lah lah lah la, ini ini orang jahilah ini." aduk ah, aduh, pelik ya. Ono tawar butoi berarti wadon Allah nusaat. Ah, ini ini jahilah ini. Ini tendensinya sangat kenal dengan politiknya. Lagi masa-masa pilpres lagi lagi cari dukungan dari kalangan orang-orang Hindu. Nggak dikafirkan ya oleh para ulama. Ada penghalang-penghalang kufur pada ini. Tuh. Padahal sujud di depan pura itu syirik akbar. Ya apa ya? Nah itu. Nah suka segampangnya. Kamu bisa mengatakan yang sujud di depan pura kafir. Boleh. Secara umum. Jadi bahas sekarang apa? Fonis. Itu yang, itu yang sulit ya, Pak. Barakallahu fikum. <clears throat> Di, N, di NKRI yang tercinta ini orang-orang kafir semakin tidak takut kepada kaum muslimin. Fenomena apa ini Ustaz? Ya, fenomena yang buruk. Sebabnya apa ya Pak? Sebabnya dikarenakan kaum muslimin tidak lagi kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Itu harus paham. Orang-orang kafir itu nggak takut dengan demo-demonya kaum muslimin. Tambah diketawain. Ya Pak ya? Yang terbaru kemarin itu loh. Sampai berapa puluh ribu orang yang ngeruduk itu. Yang di demo lo santai. Tidak minta pengawalan ketat, ya malah dia jumpa pes, malah malah nyitir mereka-mereka semua itu. Hmm, dibalik sama dia. Ya apa ya? Demo, saya demo rusak semua taman-tamannya itu. Dibalik sama dia. Tuh rusak semua. Apa mereka tanggung jawab? Gak takut dia. Ya apa ya? Lo kok diem? Nah itu kenyataannya. Hmm? Dia berdiam. Ah, mereka tuh paling maunya saya itu nggak ikut pil pilkada, nggak ikut anu sudah mereka yang naik, ya kan? Digitu kan sama dia. Eh, nggak takut dengan demo-demo kalian. Hmm? Apalagi dengan penyimpangan-penyimpangan kalian dikipasi sama mereka. Apalagi dengan budaya takfir kalian dikipasi sama mereka. Hmm? Tapi mereka semua takut kepada kaum muslimin yang betul-betul tamasuk dengan agamanya. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Uh, eh, ketika Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti umatnya kayak buih. Nah, kata Rasulullah SAW hampir-hampir saja. <clears throat> Kalian ini Eh, yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha hampir-hampir saja umat-umat yang lain ini yang non muslim ini akan memberangus kalian sebagaimana orang-orang yang lapar yang yang rakus melahap makanan yang ada di nampan lapar enggak lafar dah. Kata para sahabat ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idin. Apakah hari itu kami sedikit jumlahnya? Rasul mengatakan lah, bal antum yauma idin kathir. Tidak. Kamu ketika itu banyak jumlahnya. nakum ghuthaun ka ghuthais sail. Tapi kamu tuh kayak buih di lautan. Terombang-ambing enggak ada manfaatnya. Rasul mengatakan walayanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wala fi qulubikumul wahn dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian dan sungguh Allah akan melemparkan di hati kalian al-wahn dikatakan apa tuh wahan ya Rasulullah dikatakan hubud dunia wakarahiyatul karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Rasul mengatakan di keterangan yang lain, "Idza tabaya'tum bil 'inah", kalau kamu sudah jual beli dengan sistem 'inah, riba, wa raditum bizar', kamu ridha dengan cocok tanam, wa khatum adnabal baqar, kamu mengambil ekor-ekor sapi. Jadi sudah sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad fi fisabilillah. Sallallahu alaikum dzullah. Allah akan timpakan kehinaan atas kalian la yanzi'uhu ankum Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hatta tarji'u ila dinikum hingga kamu kembali pada agama kalian kalimat ini ikhwan yang harus camkan baik-baik mereka tidak takut dengan dunia kalian tidak takut dengan jumlah kalian tidak takut dengan dewa kalian yang ditakuti ketika umat Islam berbondong-bondong kembali kepada agamanya mengkaji Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah mereka ilmui, mereka, mereka amalkan mereka pelajari, mereka pegangi mereka dakwahkan itu yang paling menakutkan semata-mata antum di pesantren-pesantren antum belajar agama dengan baik dan benar mengamalkannya dengan baik dan benar dan mendakwakan semampu antum ditakuti seluruh dunia wih, wih, wih, gelisah gak ngapa-ngapa ya penang toy tarim doa ibadah takut Dikarenakan inilah yang menumbuhkan rasa takut ru'b pada mereka. Ngatain nggih? Fenomena apa, Evan? Fenomena yang buruk dikarenakan kaum muslimin jauh dari agamanya, sibuk dengan dunia, banyak yang menyimpang dengan pemahaman-pemahamannya, manhaj-manhajnya dan segala macam. Tidak takut dengan antum. Yang takut yang ditakuti adalah orang-orang yang tamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu kenapa kita harus semangat dalam mendakwakan Islam, mengajak kembali kaum muslimin kepada agama yang benar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa, ya, Jam satu lebih seperempat. <clears throat> ya, Pak. Lanjut. Hah? Lanjut. Cukup. Saya kepengen dengar yang kata-kata cukup. Nah. Apakah termasuk walak yang kufur? Membela mati-matian orang-orang kafir. Hmm, Masya Allah. Ini membela apanya ya Pak? Kalau membela kekufurannya. Membela ideologi-ideologinya membela tindakan dia yang menistakan agama, menistakan Al-Quran, menistakan Rasul dan Allah Azza wa Jal. Lah iya, ini muwalatun kufriyah. Jelas termasuk pembatal keislaman. Apakah dikafirkan pelakunya? Ya lihat bagaimana keadaan dengan proses tadi. Paham ya? Tapi ucapannya, perbuatannya, pembelaannya kufur. Jangan ragu-ragu. Perbuatannya kufur, ucapannya kufur pelakunya diproses. Barakallah. Allahul musta'an. Gimana yang menistakan Al-Qur'an itu orang kafir? Ya mau dia orang kafir. Yang kafir ya bakal begitu perbuatannya. Jangankan menistakan Al-Qur'an, yang lebih kejam pun akan mereka lakukan kalau mereka punya kemampuan ya. Kalau mereka punya kemampuan akan dibantai oleh eh, kaum muslimin akan diinjek-injek yang namanya Al-Quran. Mereka menisahkan. Kecil bagi mereka. Perkara yang wabah, jangan bingung. Ini gimana Ustaz? Ada orang kafir. Loh, emang dia kafir, jangan bingung. Orang kafir ya begitu itu. Paham ya? Terus gimana? Loh kok gimana? Kafir, kafir. Ucapannya kufur, perbuatannya kufur, orangnya memang jelas-jelas kafir. Kok bingung? Allah musta'an tidak usah maksudnya, maksudnya nah, kalau terkait dengan masalah masalah ingkarul mungkar dibahas kemarin. Ingkarul mungkar dengan hati wajib. Semua umat Islam wajib mengingkari semua kekufuran orang kafir. Terkait dengan lesan, wajib menjelaskan ini ucapan kufur. Yang namanya kafir, kafir. Nyebut nama tergantung masalah maslahat dan madarat. Ingat kemarin? kota Jumat. nama ya, Terkait dengan ingkar mungkar dengan kekuatan kembali kepada yang punya kekuatan dan kekuasaan. Serahkan kepada yang berwajib. Kembalikan kepada uh, pihak pemerintah, kepolisian yang berlaku, yang resmi. Biarkan mereka semuanya menangani barakulahikum. Sehingga jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang setimpal Allahul musta'an. Faham, je? Itulah yang namanya Islam. Nah, sebagai mereka ngamuk-ngamuk ya kawan. sama antum ini marah-marah tuh. oh lihat tuh. Giliran ada yang kafir-kafir gini gitu-gitu gak ada reaksi. Nah, tapi kalau sama saudara sendiri tahdir, dihajar. Allah musta'an. Ya sih saya tahu dari dari sebagian ikhwan sih singgal nggak baca langsung sih. Ada tak? Ada Ustaz. Ada. Ya itu Ustaz. Aduh. Ini gimana Ustaz? Kok gimana? ya menunjukkan tambah parah mereka hanya. Bukan tambah belajar, bukan tambah pinter, tambah gemblung kayak gitu. Allah musta'an. Allah musta'an. <clears throat> Ini babnya berbeda. Ini jelas kafir. <coughs> Mau No? Mau dikafirkan lagi? Mau udah kafir. <laughs> Ucapannya kufur, jelas Mau diapakan? Cuma ya dia kufur. Bab ingkar mungkar terkait dengan sosok yang semacam yang dibicarakan harus kembali kepada ahlinya, kepada penguasa juga. Paham ya? Itu kalau atau inginkan ingkar mungkar biliat kepada ahlinya. Hati jelas bahwa kita mengingkari. Ucapan wow deh semua muslim tahu perkara kemungkaran. Dengan tangan kepada ahlinya. Dan itu sangat gamblang. Tapi kalau ente-ente ini samar banget syubhatnya kamu ini. kok edahnya para ulama, syubhat itu kalau semakin samar, semakin bahaya. Lebih bahaya ente daripada dia. Lu kan, kan? Memang begitu kenyataannya. Lah kalau yang ini gak usah pakai kamu jelaskan langsung reaksi semua. Ya apa ya? Kalau kamu bikin bikin masalah gak ada yang reaksi. Al-Sunnah yang bereaksi. Yang membantah syubhat kalian. Yang membongkar penyimpangan-penyimpangan kalian. Yang menyampaikan kepada umat bobroknya kalian. Ada orang awam yang kemudian langsung reaksi, kemudian demonstrasi, ngarap kalian. Tidak ada. Samar ya. Selama semakin samar, maka semakin membahayakan. Al-Sunnah wal jamaah terkait dengan bab ini. Lebih kenceng suaranya. Itu diurus. Tapi dengan porsinya masing-masing. Apalagi ya, kasus yang kemarin ini kan ya kental banget sisi nuansa politiknya ya, Pak. Ya nggak mungkin kan. Nah, yang dewasa lah. Oh, <clears throat> Apa hukum sholat di belakang Syiah Zaidiyah? Apakah dia kafir? Kalau Syiah Zaidiyah belum kafir. Mereka masih mubtadi'ah. Yang Zaidiyah belum kafir. Sehingga dihukumi sama seperti sholat di belakang bid'ah yang lain yang masih fasik. Sah sholatnya, tidak usah diulangi lagi. Tapi yang afdal, sholat di belakangnya ahlu sunnah atau orang yang saleh. Barakallah itu. Tapi kalau sampai dikatakan uh, e, rafidah, terutama yang yang sekarang paling banyak ithna asyariyah, imamiyah, ja'fariyah, itu kufar. Macam-macam mereka ada yang husah ada yang jarudiyah, ada yang terang-terangan Ismailiyah, Qaramitah, Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ja'fariyah. Ini sebenarnya adalah Rafidah Kufar. Barakallahu fikum. Mereka ini sesungguhnya dikenal di kalangan para ulama dengan Sofawiyun. Abnaul Majus. Mereka adalah putra-putra Majusi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam iswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita sehingga kita sebagai seorang muslim terutama sebagai seorang sunni salafi betul-betul dalam bab takfir ekstra hati-hati dikarenakan